Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Kakang. Kepada siapa lagi aku harus menggantungkan hidupku ini? Kakang. Tolonglah aku. Kakak satu-satunya orang yang kuharapkan jadi gantungan hidupku. Intan, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Di mana paman dan bibimu? Keduanya telah mati terbunuh oleh prajurit Karang sedang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, ini nih Pak, Prokol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Dewata, apa yang harus aku lakukan? agar aku bisa mendapatkan Kakang Saka. Apa yang harus kulakukan agar gadis itu tidak lagi menjadi tumpuan harapan Kakang Saka? Agar Kakang Saka tidak lagi tergila-gila padanya. Aku, aku harus menyingkirkan anak itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, pero stop krep, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop krep. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Pratipi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-57 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Bulan, Chris Urspon sebagai Saka Faiwaguna, Margaret sebagai Intan Pandini, Hana Pertiwi sebagai Saridi, Novia Mandagi sebagai Nibayan, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Camar Sulung yang berhasil menyelamatkan Intan Pandini dan membawa gadis itu ke kota Rupada. Dan kemudian, atas perintah dari Sariti yang merupakan murid langsung dari ketua perguruan untuk mengabarkan Saka Palwaguna yang berada di Kalicaga. Juga diceritakan, Resi Wanayasa menjadi gelisah karena kehilangan Raden Karmapala yang menjadi tanggung jawabnya, memutuskan untuk segera meninggalkan Kalicaga mencari persembunyian Jerangkong Kidung. Resi Wanayasa, Cempaka, dan keempat muridnya kemudian memecah menjadi tiga kelompok mencari ketiga arah yang berbeda. Sementara itu, Saka Palwaguna dan Anting Wulan singgah ke kota Rupada menjumpai Intan Pandini Kakak, tolonglah aku. Kakaklah satu-satunya orang yang kuharapkan jadi gantungan hidupku. Intan, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Di mana paman dan bibimu? Keduanya telah mati terbunuh oleh prajurit Karang Sedana kota raja kini menjadi semakin tidak aman, Kang. Paman dan Bibi mencoba untuk meninggalkan Karang Sedana. Tapi, tapi kami gagal. Lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Paman Camar Sulung yang menolong kami. Dia yang menyelamatkan aku dari prajurit-prajurit biadab itu, Kang. Paman Camar Sulung? Siapa dia? kakek pengemis yang merupakan kawan dari kakak Sariti. Oh. Kakang. Iya. Aku tak tahu lagi bagaimana aku harus menjalani hidup yang keras dan kejam ini seorang diri, kan. Oh. Intan, kau dapat tinggal bersama-sama kami di Kalicaga ataupun di Gua Larang. Akan tetapi saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Kami semua sedang menjalankan tugas dari Yang Guru. Jadi kukira sebaiknya tinggallah di sini untuk beberapa saat. Jika sudah selesai tugasku, aku akan menjemputmu kemari. Tidak, kakak. Jika memang demikian halnya, biarlah aku tinggal di tempatku sendiri. Aku tidak ingin menyusahkan kakak Zaripti. Carikanlah aku sebuah gubuk kecil di kota ini, kak. Biarlah aku menunggu hingga tugas kakang selesai di kubuku sendiri. Intan, bagaimana mungkin kau dapat tinggal seorang diri? Biarlah, Kang. Biarlah aku mencobanya. Biarlah aku mencoba untuk dapat hidup seorang diri. Intan, apakah kau kecewanku Tidak, Kakang. Aku tidak kecewa dengan sikap kakak. Aku justru menjadi kecewa terhadap diriku sendiri. Aku merasa kecewa karena aku tidak dapat berbuat sebagaimana kakak Wulan berbuat. Aku kecewa dengan kelemahan tubuhku. Aku ingin menyandang pedang sebagaimana kakak Sariti, Intan, jika itu yang menjadi ganjalan hatimu, kelak aku akan mengajarkanmu. Aku akan menjadikan seorang wanita sebagaimana yang kau inginkan. Ya. Kakang, aku ingin menjadi seorang wanita yang pemberani. Yang tidak pernah dihantui oleh perasaan-perasaan lemah wanita. Perasaan takut. Nah, jika demikian, biarlah untuk saat ini kau tinggal bersama-sama dengan Sariti di tempat ini agar lebih terjamin keselamatanmu. Sudah kukatakan, Kakang. Biarlah aku mencobanya. Aku memang merasa takut, merasa cemas, khawatir hidup seorang diri. Tapi aku akan mencobanya, Kang. Aku akan mencoba walau apapun yang akan terjadi dengan diriku. Intan. Iya, kakang. Biarlah aku mencobanya. ini cukup tenang dan sejuk, Intan. Kau pasti akan merasa kerasan tinggal di tempat ini. Dan itu, Nibayan akan menemanimu. Iya benar, Bibi akan menemani Nak Intan. Dari sejak matahari terbit hingga Nak Intan naik ke tempat tidur. <laughs> Terima kasih, Bi. Iya, Intan. Tempat ini cukup tenang. Rumah di sini tidak terlalu berdekatan. Jalan setapak dan parit-paritnya bersih dan jernih. Intan, tempat ini memang cukup jauh dari tempatku. Akan tetapi, jika kau memerlukan sesuatu dari kami, dapat kau sampaikan pada murid-murid dari perguruan kami yang mungkin lewat di depan gubukmu ini. Uh, bukankah kau sudah mengenal ciri-ciri dari murid perguruan pengemis? Ah, Iya, kakak Sariti. Bukankah mereka selalu mengenakan tongkat khusus berwarna merah, berpakaian tambalan, akan tetapi bersih? Ya, ya. Kukira itu cukup untuk kau jadikan pegangan agar dapat mengenalinya. <laughs> ya, terima kasih, Kak. Nah, jika demikian, aku pergi dulu. Mari Bulan, Kakang Saka. Hup. Aku titip Intan nih, Bayan. Iya, Bibi akan menjaganya, Nak. Hiya, hiya. Masuklah, Nak Intan. Dan acaklah kedua teman Intan itu. Uh, Wulan, apakah kau masih mempunyai waktu untuk singgah ke dalam gubukku? Uh, maaf, kami harus segera melanjutkan perjalanan kami, Intan. Uh, biarlah, lain kali kami singgah ke gubukmu. Iya, kami akan kembali secepatnya dan membawamu pergi dari tempat ini. Uh, Kakang, ayo kita berangkat. Kau tunggulah aku di batas kota sebelah utara. Aku akan segera menyusulmu. Hiya, hiya, hiya. Uh, eh, ayo masuklah Raden. Ayo Nak Intan. Ah, biarlah saya duduk di batu sini saja, Bi. Daun-daun kamboja yang lebat ini sayang sekali jika tidak dinikmati kesejukannya. Uh, iya, benar. Bibit juga dulu saat muda tidak mengelupaskan tempat-tempat rindang dan sejuk seperti ini. Eh, baiklah Raden, jika begitu, biar Bibi saja yang masuk memeriksa ke dalam sana. Ah, Intan. Iya. Perhatian Bayan dan Sariti yang begitu besar padamu membuat aku tidak lagi menjadi was-was dengan keselamatanmu. Iya, Kakang. Baru beberapa saat aku berjumpa dengan Nyibayan. Tapi ah, aku merasa sudah sedemikian akrabnya. Hei, Intan. Kau lihat itu. Agaknya kolam ini pun banyak ikannya. Apakah kolam ini juga merupakan bagian dari rumahmu? Oh, aku tidak tahu, Kakang. Tapi nanti bisa kita tanyakan pada Nyi Bayan. Aku hanya menyerahkan salah satu dari permata yang ditinggalkan pamanku. Oh, hei, lihat itu Intan. Ikan-ikan itu besar sekali. <laughs> Kukira Nyi Bayan tidak perlu sering-sering ke pasar. Kau dapat menyuruh Nyibain mengambilnya setiap saat. Setiap kau butuhkan. <laughs> Masa aku kau suruh makan ikan itu, kakak? <laughs> Eh, memangnya kenapa? Petua orang tua dahulu melarangku. Oh ya? <laughs> aku mengerti. Mungkin satu saat kelak aku akan menikmatinya. Uh, tapi entahlah. Intan, kukira kau sudah mengerti akan isi hatiku. Perasaanku serta pandanganku selama ini padamu. Demikian pula denganku. Mudah-mudahan aku tidak salah menduga. Tidak salah menafsirkan sikap serta pandangan matamu selama ini padaku. Intan. Aku yakin. Aku tidak akan salah tafsir. Akan tetapi agaknya Aku membutuhkan suatu pernyataan khusus. Intan. Sejak pertemuan kita pertama kali. Saat kulihat kau menangisi kematian ayah bundamu. Aku sudah merasakan satu getaran aneh dalam dadaku. Getaran yang selama ini tidak pernah kurasakan. mencoba untuk menafsirkan hal itu. Siang dan malam dalam kesendirianku, aku mencoba untuk mempelajarinya. Akhirnya, akhirnya aku berkesimpulan bahwa itu, itu adalah getaran perasaan dari tunas cintaku yang mulai mengakar di sanubariku. cinta padamu. Oh, Intan, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Kakak. Oh. Ah. Kakang Saka. Oh, ah, Intan. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbi Farma. Perasaan sikapmu itu membuat aku tidak ragu lagi menghadapi kehidupan ini. Aku tidak takut lagi menghadapi bentuk kematian yang bagaimanapun juga, kakak. Aku kini benar-benar telah menemukan arti dan isi dari kehidupan ini. Kakak. Iya. Adakah yang lebih berarti dalam kehidupan ini daripada cinta? Adakah yang lebih berarti dalam kehidupan ini daripada kasih sayang? Kakak, aku telah menemukannya semua dalam dirimu. Pergilah kakak, tinggalkanlah diriku. Aku akan menunggumu hingga kembali, kan? Intan, aku akan kembali. Dan secepatnya, Aku akan melamarmu. Percayalah. pergilah segera, Kakang. Saudaramu Wulan mungkin sudah kesal menunggumu. Oh iya, kau benar Intan. Aku pergi. Aku akan segera kembali, Intan. Di mana adikku menunggu? Ah, aku terlalu lama bersama dengan Intan. Tentu ia menjadi kesal menungguku. Ah, coba, kulihat di sebelah sana. Hiya, hiya. Oh, itu dia di sana kulihat kudanya. Tapi di mana orangnya? Kenapa kuda itu? Itu dia. Dasar anak nak. Hei, eh, Wulan. Kenapa kau tidur di rumput itu? Ayo bangunlah. Kita lanjutkan perjalanan kita. Hei, eh, Wulan. Kenapa kau? Ayolah. Hari sudah hampir senja. Ah, kenapa terburu-buru, Kakang? Aku ingin duduk santai. Beristirahat dulu di sini. Jika kau ingin duduk santai, marilah kita cari desa di depan kita. Kita lanjutkan perjalanan ini. Ayolah Wulan. Janganlah duduk-duduk di rumput seperti itu. Kenapa? Apa aku tidak boleh beristirahat? Kakang pergilah dulu ke desa di depan sana. Nanti aku akan menyusul. <laughs> oh, agaknya kau marah padaku. <laughs> Terlalu lama kau menungguku, ya? <laughs> Baiklah, kita duduk istirahat di sini. Ah, Kau benar, Bulan. Memang enak sekali duduk beralaskan rumput di alam terbuka seperti ini. Hmm. <laughs> Ayolah, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Hiya, hiya. Anak ini agaknya kembali kumat. Hiya, hiya, hiya. Saka Palwaguna benar-benar tidak mengerti dengan sikap dan tingkah laku adiknya Wulan. Selama dalam perjalanan, Wulan tidak berkata-kata sedikit pun. Sampai akhirnya, ketika malam tiba, keduanya beristirahat di sebuah penginapan di desa pertama yang ditemuinya. Oh, Dewata. Agaknya kekhawatiran yang selama ini menyiksa aku sudah semakin mendekati kenyataan. itu dengan tidak mengenal malu. Mengundang Kakang Saka untuk datang menjenguknya. Benar-benar tidak tahu malu. Oh, Dewata, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan Kakang Saka? Apa yang harus kulakukan agar gadis itu tidak lagi menjadi tumpuan harapan Kakang Saka. Agar Kakang Saka tidak lagi tergila-gila padanya. Aku, aku harus menyingkirkan anak itu. Aku harus menyingkirkan Intan Pandini. Ya, Kakang Saka tidak boleh lagi bertemu dan berjumpa dengan Intan Pandini. belum lagi larut. Dengan kidang mamprung, aku dapat tiba sebelum tengah malam. Dan aku akan dapat kembali lagi kemari sebelum fajar. Oh, aku masih mempunyai waktu untuk tidur beberapa saat. Aku akan keluar melalui jendela. Hmm. Aku harus mencari tempat dahulu untuk menyembunyikan anak itu. saja dilanjutkan kisah-kisah muda Bibi. <laughs> Bibi boleh pulang. Agaknya rasa kantuk mulai datang. Nah, begitulah. Besok malam dapat kita lanjutkan lagi cerita itu. Iya. Uh, Bibi permisi, Nak Intan. Hati-hati, Bi. Di luar gelap sekali. Wah, boleh diuji keawasan mata Bibi dengan mata Nak Intan. <laughs> Biarpun sudah tua, tapi Bibi masih sanggup melihat jelas dalam gelap seperti ini. <laughs> Mari Nak Intan. Mari, Bi. Ah, itu? Apakah Bayan kembali lagi? Intan? Intan? Ah, ini aku, Wulan. Wulan? Ah, apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Ah, ada apa Kakak Wulan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ah, iya, memang sesuatu akan terjadi pada dirimu Intan. Oh. Ada sekelompok prajurit Karang Sedana yang mengejarmu dan mereka sudah mengetahui keberadaanmu di sekitar sini. Ah. Karena itu, Kau harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Cing? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbi Farma. Intan Pandini sesaat terhenyak yang menjadi bingung dan tidak mengerti dengan kemalangan yang kembali mengejarnya. Nah, pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian pada Intan Pandini? Apakah rencana Anting Wulan untuk menyingkirkan Intan Pandini akan membuahkan hasil? Dan gadis itu akan mendapatkan perhatian dari kakangnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.